Alhamdulillah tidak ada satu kenikmatan kecuali kenikmatan kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW Syair tadi mengatakan alangkah indahnya. Jadi keindahan di muka bumi ini semua hilang kalau sudah kita memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperumpamakan sewaktu para sahabat datang jalan bersama Rasulullah pas kebetulan di situ malam bulan purnama waktu para sahabat melihat bulan purnama dan lalu melihat wajah Rasulullah mereka mengatakan wahai Rasulullah sesungguhnya wajahmu lebih indah daripada bulan purnama tersebut jadi hadirin dan hadirat kalau kita ingin merasakan keindahan, kenikmatan, kebahagiaan dan merasakan kasih sayang yang tinggi. Hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati-hati kita, di dalam tingkah laku perbuatan kita. Ikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Niscaya kita akan hidup indah. Kita akan hidup nikmat kita akan hidup selalu, selalu damai dan selalu bahagia karena Rasul ada di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan kita tidak meniru kehidupan Rasulullah yang ada hanya kesulitan, yang ada hanya kesusahan. Jadi mari buatlah keindahan ini di dalam rumah-rumah tangga kita hingga kita bisa merasakan bagaimana hidup ini nikmat Hidup ini adalah surga sebelum surga. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah indahnya hidup ini seandainya kita bisa memandang wajah kekasih kita. Kita memandang wajah para aulia, para ulama, ya, para salihin, orang-orang yang mewarisi akhlak Rasulullah, ilmu Rasulullah, itu pun kita sudah gembira. Bagaimana kalau kita memandang pemimpin mereka yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita setiap hari, mari jangan sampai kita lepas memandang wajah orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Jangan sampai kita lupa. Terus memandang mereka dengan tujuan untuk mengikuti dan meneladani apa yang mereka sampaikan karena apa yang mereka sampaikan sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari para bapak, ibu, hadirin hadirat, semua yang ada di rumah-rumah tangga kita ajak untuk kita meneladani Nabi Muhammad. Tulis di depan rumah kita, rumah kami telah mengikuti Nabi Muhammad. Aja coba tulis dilarang merokok. Senajan rokok saya kira arep diundake, Orang masalah. Larang merokok itu bagus. Dilarang merokok. Cuman lebih bagus kalau ditulis rumah ini meneladani Nabi Muhammad. Rumah kami rumah cinta Nabi Muhammad. Rumah kami rumah ikut Nabi Muhammad. Rumah kami rumah mengidolakan Nabi Muhammad. Rumah kami adalah rumah yang selalu rindu dengan Nabi Muhammad. Lah, insya nikmat. Jadi insya Allah itu termasuk salah satu program program di rumah ya insya Allah. Saya minta maaf kepada seluruh toko-toko yang ada di sekitar sini. Mestinya malam hari ini mereka bekerja tapi tutup dikarenakan sholawat. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya minta maaf sama pengguna jalan juga. Mungkin gara-gara saya akhirnya tutup kampung ini. Guru-guru aku ke kampung hari orang iso melaku. Dan saya terima kasih kepada seluruh jajaran TNI Polri, Banser dan semua yang mengamankan acara ini. Luar biasa. Dan terima kasih kepada Ibu Bupati dan seluruh jajarannya. Subhanallah, acara ini tidak mungkin terjadi tanpa kerjasama yang indah ini. Mari kerjasama yang baik ini terus kita kerjasamakan. Sampai yaumul kiamah untuk menjadikan gerobokan ini adalah kabupaten yang dicintai Allah dan dicintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut salawat beliau. Kula pun kangen kali wong grobogan. Agar Arab mrene iki ayang-ayangan sih. Mikir dalane aku. Jadi capek sebelum berangkat. <laughs> Ini ajeng ten grobokan. Tapi kata ibu Insya Allah nanti 2018 selesai kabeh. Wening toroh kono mau antri niku kaya ngono. Untung dipatwali. Pak Cahyo tadi, rombongannya Mbah Cahyo. Alhamdulillah di Matwal dari Solo sampai sini makanya rada cepet. Cembora di Matwal tangan kene ya jam rolas bubar misalnya kabeh. Terima kasih Bapak Patwal-Patwal tadi yang telah mematwal kita.